Alhamdulillah dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, insya Allah akan hadir kembali Daurah Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah yang ke-11 dengan tema menangkal radikalisme berdasarkan pemahaman salah. هذه الطائفة هم الخوارج وهذا هو الاسم الشرعي لهم الذي ينبغي أن يطلق عليهم لهم أسماء كثر عبر التاريخ منهم الأزارقة والصفرية والنجدات ولا يزالون يظهرون إلى عصرنا هذا فهم القطبيون والتكفيريون وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمى هكذا يطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة وجبهة النصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب السياسة الشيخ خالد الظهفري dari Kuwait, Al-Syekh Badr bin Muhammad Al-Annasi dari Arab Saudi, Al-Syekh Usawa bin Sa'ud Al-Amri dari Arab Saudi, Al-Sheikh Fuad bin Sa'ud Al-Amri dari Arab Saudi, Al-Sheikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi dari Yaman. Kajian umum insyaallah akan diselenggarakan di Masjid Agung Manunggal Bantul pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 19 sampai 20 Syaban 1436 Hijriah atau tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2015. Kemudian, untuk daurah Asatita, insya Allah akan dilaksanakan di Ma'had Al-Ansor pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 17 sampai tanggal 26 Syakban 1436 Hijriah atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015. Kajian ini insya Allah Anda bisa ikuti melalui Radio Islam Jogja di alamat radioislamjogja.com Radio Salafi Indonesia di alamat radioresyid.com Radio Manhajul Ambia di alamat manhajul-ambia.net didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII dan Anda bisa kunjungi website resmi Dauroh di alamat www.dauroh.com www.asyariah.com diselenggarakan oleh Yayasan Asyariah Yogyakarta.